آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما Dan berkata Ibnu Umar anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai daripada Abdullah dan Umar Abdullah bin Umar pernah berkata, "La an ashhada salat subhi." Aku menyaksikan aku menghadiri salat subuh fi jama'atin di dalam berjamaah Ahabu ilayya lebih aku senangi min aguma lailah daripada aku melaksanakan giam lailah aku ini loh sholat subuh berjamaah lebih baik lebih aku senangi lebih aku cintai daripada malam hari aku nggak tidur ibadah tapi subuhnya sholat sendiri gitu Masih untungan subuh berjamaah walaupun malam harinya tidak berjamaah. Ah, walaupun malam harinya tidak giamulel Daripada malam harinya giamulel tapi subuhnya sholat sendi, sendiri. Ah. Kenapa? Karena giamulel itu sholat sunnah yang dikerjakan. Kalau sholat subuh itu sholat wajib sholat wajib yang dilaksanakan dengan berjamaah berjamaah itu hebat padahal qiyamul ya pahalanya besar ya kata Nabi rak'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah dua rakaat yang di laksanakan di malam hari sunnah, giamulel tahajud itu adalah merupakan barang simpanan berharga daripada barang-barang berharga surga. Sampai kalau punya berlian kira-kira digeledak non tidak di jalan. Ah, sampai kalau punya berlian disimpan itu namanya kanzun, barang simpanan yang berharga. Punya emas disimpan, itu namanya kanzun, barang simpanan yang berharga. Yang di surga itu nanti yang berharga bukan emas, bukan berlian, eh, itu geledakan emas dan berlian itu. Batu batanya dari emas dan perak. Gelas piringnya itu dari emas dan perak. Kemudian batu-batuannya itu dari berlian-berlian, permata-permata. Jadi tidak ke kesandung waktu kali, tidak ada di sana Batu-batu berharga semuanya di surga. Lu yang berharga di di surga itu apa? Yang berharga itu amalnya sampean bukan emas, bukan berlian, bukan perak, bukan permata, bukan yang berharga amalnya sampean. Yang paling mahal diantaranya adalah sholat di waktu malam. Sholat di waktu ma malam. Cuma kalau sholat di waktu malam subuhnya sholat sendiri rugi. Kata Abdullah bin Umar, aku ini lebih milih sholat subuh berjamaah nggak giyamulel daripada giyamulel tapi sholat subuh sendiri cuma bagi beliau enggak giyamulel dan juga sholat subuh berjamaah berjamaah itu yang hebat Mbok sampean ya apa ndak giyamulel nggak subuh berjamaah kadang-kadang nggak subuh babar pisan nah وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya fi dhulmatil lail man masya siapa orang yang berjalan itu man fi dhulmatil laili ada di kegelapan malam hari karena biasanya gelap malam hari. Sekarang tidak ada yang gelap, Bib. Lampunya terang-terang. Maksudnya kegelapan malam hari ya waktu malam itu. Siapa orang yang berjalan di malam hari ilal masajid menuju ke masjid untuk ibadah bukan nyolong keluar malam hari pergi ke masjid untuk ibadah, ibadah. Termasuk malam hari sholat isya, termasuk juga malam hari sholat su, subuh. Apalagi ditambahi dengan etikaf di masjid sebelum subuh. Laki Allah maka akan menemui Allah Azza wa Jalla binurin dengan cahaya yang terang yaumal qiyamah ada di hari kia, kiamat nanti di hari kiamat itu banyak orang nggak tahu arah sehingga kejeblos ke neraka yang punya cahaya itu yang dia tadi itu terbimbing menuju ke sur ke surga. Jadi nanti orang-orang itu setelah dimasar diadili sama Allah Subhanahu wa taala nanti akan tampak cahaya amalnya. Nanti akan tampak cahaya amal amalnya. Kalau dia amalnya bagus mencorong begitu nggak punya amal woi rengis setengah mati yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh hari itu ada wajah yang hitam ada wajah yang putih tapi bukan karena warna kulit tapi pengaruh cahaya amal dan iman فأما الذين ابيضت وجوه فما فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Orang-orang yang wajahnya gelap akan dikatakan, "Eh, apakah kamu menjadi kafir setelah menjadi orang beriman?" Rasakan azab ini karena kamu telah mengkafirinya. Wa ammal ladhina byaddat ujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajahnya terang benderang putih maka dinyatakan di dalam rahmat Allah di surga Allah selama-lamanya tinggal ada di dalamnya. Akhirnya orang-orang tadi itu akan digiring menuju pinggir neraka. Ternyata nggak ada jalan, padahal mereka harus melewati neraka untuk bisa masuk sur surga. Disediakan cuma jembatan sirat yang sangat kecil, lebih kecil daripada satu rambut, lebih tajam daripada pedang. Sak rambut, siapa yang bisa jalan sak rambut itu? Itu pun dibagi tujuh sak rambut itu. Terus sak piro silike? jentikane sampean wis gede. Sedangkan ini jalannya sangat kecil. Orang segitu banyak berjubel melewati satu persatu jembatan sirat tadi itu. Ah, disitulah yang bisa menyelamatkan nanti orang yang dapat rahmat Allah dirupakan cahaya cahaya tadi itu yang akan dia menjadi seimbang tidak sampai itu jatuh ke neraka Allah. Di sinilah Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim." Kamu akan menyaksikan orang-orang yang beriman laki maupun perempuan akan berjalan cahayanya Cahaya mereka di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Nah kalau sudah begitu, melalui jembatan sirat itu menurut ukuran cahaya. Cahayanya gede, cepat. Cahayanya biasa, kurang. Cahayanya dikit, ya payah juga jadinya. Kalau sudah cahayanya orang mukmin itu besar, neraka sendiri kewalahan untuk menerima. Cahaya apinya kalah, ketutup dengan cahayanya iman. Sampai menyatakan, Juzya mu'min fa inna nuraka yudfi'u lahabi. Cepat-cepat orang mukmin jangan terlalu lama inti kalau menitih jembatan sirat karena cahayamu akan bisa mematikan kobaran apiku. Jadi neraka dhewe ndak gelem nrimo, cepetan cepetan. Gak kuat aku ndelok cahayamu kata neraka. Itu akan muncul jika orang beriman tadi itu beramal soleh di antaranya yaitu berangkat ke masjid dalam keadaan kegelapan malam hari. Hah? Siapa orang berjalan di kegelapan malam hari menuju ke masjid bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bashiril masya'in beri kabar gembira al masya'in orang-orang yang banyak berjalan masya faal gitu ya ditakdir wa tikrar beri kabar orang yang sering berjalan fiddulam melalui kegelapan-kegelapan mata malam hari kemana jalannya ilal masajid menuju ke masjid-masjid bin nurit tam dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah di hari kia kiamat dari kiamat itu cahaya iman yang ada PLN ndak ono wis waktu itu neon sukle ndak ada di saat itu sudah yang ada cahaya iman saudara Wagala Ibnu Mas'ud dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud juga berkata loh ini kalau gitu perempuan-perempuan Habib keluar malam hari nah ntar dulu kalau perempuan lah perempuan itu gimana masa nggak bisa mulel boleh mulel di rumah aja kalau perempuan malam hari keluar bahaya bisa diperkosa nanti bisa terjadi masalah yang nggak bener nanti kalau perempuan janganlah kecuali kalau masjidnya berdekatan dengan rumah boleh perempuan sholat ada di masjid misalnya nggak ada masalah tapi jangan menjadi fitnah waduh Ustaz kalau dia keluar rumah sing ngono di masjid noleh kabeh saking ayune. Wah, jangan. Jangan kalau begitu. Aduh, Ustaz, pakai minyak wangi sing di masjid iki lho, sampai bingung kondi minyak itu. Jangan kalau begitu. Jadi fitnah itu nantinya. Aduh, sapa katin Ustaz, 70 bungkuk pisan. Heh. Ya enggak apa-apa kalau begitu. Wakala Ibnu Mas'ud dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Man sarrahu siapa orang yang membuat senang kepada si man an yalqallaha bertemu Allah azza wa jalla nanti dari kiamat musliman dalam keadaan Islam falyuhafid hendaknya dia tadi itu menjaga ala hadhihi salawatil khamsi atas ini salat lima waktu haitsu yunada sekiranya dipanggil dia dengan adzan bihinna untuk melaksanakan hinna salat lima waktu Fa Allah ta'ala maka sesungguhnya Allah ta'ala syara'a telah mensyariatkan linabiikum untuk nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanal huda jalan-jalan petunjuk wa innahunna dan sesungguhnya itu salawat salat lima waktu min sunanil huda daripada jalan-jalan petunjuk yang baik kepingin ketemu sama Allah jadi orang Islam sebeneran dari kiamat. dari kiamat itu baru orang akan paham. Ternyata yang paling berharga itu Islam. Islam itu, Pak, satu-satunya tiket untuk bisa sampai masuk surga. Lek kono tiket itu ya ditolak di Islammu. Anu maaf ndak ada Islam saya metu. Ono rokok. Hah? Dilarang orang selain Islam masuk surga. Kepingin ya menghadap kepada Allah dari kiamat dalam keadaan Islam maka jogon sholat lima waktu kata Ibn Mas'ud jaga sholat lima waktu ada panggilan langsung tanggap langsung sambut untuk melaksanakan sholat lima waktu hayya ala sholat cepat kenapa? karena itu adalah Allah yang mensyariatkan kepada Nabi Muhammad Sunan al-huda, jalan-jalan petunjuk. Jalan-jalan petunjuk. Maksudnya ya apa lah? Sampean kalau berangkat ke Surabaya ikut petunjuk. Berangkat dari Sungi. Anak di gunung anak, catatannya Surabaya kanan, melok kanan. Surabaya kiri, melok kiri. Nanti ada di Gempol ada petunjuknya juga Surabaya kanan melok kanan nanti ada di Porong jalan tol menuju Surabaya kiri masuk kiri terus begitu sampai ke Ampel misalnya ngikuti petunjuk jalan insya Allah akan sampai kepada tujuh tujuan lah sampean kepingin masuk surga ah Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad petunjuk-petunjuk jalannya. Apa petunjuk jalannya? Di antaranya sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Dohor, sholato. Asar, sholat empat rakaat. Maghrib, tiga rakaat. Isya, empat rakaat. Subuh, dua rakaat. Itu petunjuk sunan al-huda untuk menuju ke surga. Lah kalau kamu ngikuti petunjuk itu, maka insya Allah sampai kepada tujuan. Sampean seperti ke Ampel ngikuti petunjuk jalur ke Am ke Ampel berangkat dari Zuni Banyuwangi kanan. Surabaya kiri. Mau ke Surabaya belok kanan. Tambah itu dari Surabaya. Tutup Probolinggo yang jurusan Jember Mau kemana? Ke Surabaya. Keliru baliau. Hmm, sampean diajak ayah ala sholat. Mau kemana? Ke surga. Tapi ayah ila bal-balan berangkat. Enggak sholat. Mau kemana? Masuk surga, Bib. Tapi lewat bal-balan. Itu enggak ngikuti petunjuk. Cari sholat lima waktu. Hah? atasimu berbal tidak sembahyang murah temen sholat ini bagi umat Islam Atasin dolek uang dolek uang telosoran rebut bal nempak bal kadang-kadang tidak sholat keluarganya astagfirullahaladzim murah temen memang banyak orang masuk neraka gara-gara nggak -gara sholat saudara hati-hati Hah? Walau annakum sallaitum dan seandainya annakum sesungguhnya kamu semuanya sallaitum salat fi buyutikum ada di rumah-rumah kamu. La taraktum berarti benar-benar telah meninggalkan kamu sunnah nabiikum sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum dan seandainya kamu meninggalkan sunnah Nabi nabiikum sunnah nabimu Muhammad la bolaltum maka berarti benar-benar kamu menjadi sesat loh ojo solat lima waktu aja yang kamu jaga Solat sendiri itu lo tidak benar sebenarnya kenapa? karena Allah telah memberikan petunjuk sunnah yang menjadi petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk masuk surga lewat sholat berjamaah. Nabi Muhammad itu loh, seumur urip belum pernah sholat sendiri, Pak. Nabi, lu sampean wong sungi gitu, duduk Nabi belas. Kok sembahyang seumur urip sholat sendiri? Yang memberikan petunjuk untuk sholat berjamaah Allah sehingga dijadikan sunnahnya Nabi. Nah, kenapa enggak sholat berjamaah? Kalau seandainya misalnya kamu sholat, sholat ini tapi sendiri ada di rumah, itu tidak benar. Berarti kamu telah menjadi ketinggalan sunnahnya Nabi, sesat dari daripada sunnahnya Nabi, gitu. Padahal sunnahnya Nabi itu petunjuk untuk menuju, menuju ke surga ke surga. Niatono jangan sholat sendiri ya. Sholat berjamaah. Nah, kalau adan disambut, disambut itu tutup jawab maringono no main kartu nih. Disambut itu langsung sambut untuk melaksanakan berjamaah di masjid. Karena itu dikatakan di sini Wama min rojulin dan tidak ada dari seorang ya haru dia bersuci ada najis dibersihkan kemudian punya hadat dia wudu fayuhsinu tahur dan memperbaiki sucinya wudunya itu sak sunnah-sunnahnya kumur istinsyak pakai siwak tiga-tiga mendahulukan kanan dan kiri alhasil sempurna sak tungone wudu'e Thumma ya'midu kemudian sengaja menuju ilal ila masjidin daripada masjid kepada masjid setelah itu berangkat ke masjid min hadhil masajid Seseorang dia tadi itu berwudu bersuci kemudian dia tadi itu wudunya dengan sempurna dan dia setelah wudhu sempurna langsung menuju ke masjid. Dengar adzan, wudhu sempurna, berangkat ke masjid. Illa kecuali kata Allah menulis Allah Taala bikullahu bagi dia bikulli khotwatin dengan setiap satu langkah hasanah satu pahala sak langkah satu pahala wa yarfa'u dan mengangkat Allah lahu bagi dia biha dengan satu langkah tadi itu darajah dua derajat dobel kebaikannya dengar hayya 'alas shalah setelah jawab adzan dia wudu sempurna wudunya sak sunnah-sunnahnya kemudian berangkat ke masjid dosa langkah itu dapat dobel pertama ngangkat satu derajat kedua dia mendapatkan satu paha satu pahala. Lah kalau seratus langkah berarti seratus pahala dan seratus derah, derajat. melaku netok loh ini, belum masuk masjid. Ini hitungan melaku netok Sampai ada di masjid. Dikatakan oleh Nabi intidarus shalah, shalah masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, nunggu sholat berjamaah. Nunggunya dia sampai sholat berjamaah, dihitung sholat terus. Hebat kan? Kemudian, kalau dia tadi itu setelah sholat, dia duduk ada di situ. Malaikat itu saking senangnya, sama-sama doakan dia. Allah lahu Allah rahamhu ya Allah ampuni dia ya Allah rahmati dia ditungakno habis sholat si wirid si itu si itikaf ditungakno sama malaikat ya Allah ampuni ya Allah rahmati ini orang ya Allah dengan catatan dua hal pertama malam yuhdith tidak dia berhadat dan kedua walam yu'zi ahadan dan dia tidak mengganggu seorang pun Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Goblok ngilak wong Tek wis malaikat gak ndongakno e. Mengganggu orang Nyikut misalnya Mengganggu orang Enggak mengganggu orang dan tidak berhadas Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tut Telepon Mandek malaikat wis Iki sembahyang kate kepising iki rupane Jadi orang kalau menyambut sholat berjamaah di masjid itu Pak Melakuni dihitung ganjaran Di masjid dihitung ganjaran Setelah sholat malaikat dungakno terus Dengan catatan dia masih aktif dalam ibadah Dalam keadaan punya wudhu Dan juga dalam keadaan dia tidak mengganggu seorang Seorang pun Eh Hebat itu wa yahuttu anhu Malah di sini katakan dan dilebur dari orang tadi itu dengan satu langkah tadi itu satu dosa. Jadi sak langkah itu dapat tiga, satu pahala, diampuni satu dosa, diangkat satu derah derajat. Walakat ra'aituna dan benar-benar kami menyak, aku menyaksikan kami aku ndelok wong sahabat itu. Nah, itu sahabat maksudnya. Kata Ibn Mas'ud, aku ngelihat menyaksikan sahabat-sahabat itu wa ma yatakhallafu anha, tidak yatakhallafu yataakharu terlambat atau meninggalkan anha meninggalkan dan tidak meninggalkan anha daripada sholat jamaah illa munafik kecuali orang munafik bayinun nifak bohirun nifak bohir kemunafikannya aku loh menyaksikan sahabat saking jaganya sholat berjamaah kami tidak menilai orang yang meninggalkan berjamaah dengan sengaja kecuali orang munafik yang bohir kemunafikannya Nah. Jadi di zaman sahabat itu ada yang disebut orang munafik, Pak. Orang munafik itu pura-pura Islam. Sebetulnya kafir hatinya, tapi pura-pura is Islam. Pingin dia tadi hidup, di antara umat Islam, ya wis, pura-pura Islam daripada nanti saya dikucilkan. Kurang dihargai kurang bisa bermasyarakat, ya tak pura-pura wis. Ya gawe ya Misalnya, gawe serban. Ya kumpul dengan mereka orang-orang beriman, ya maca Quran, tapi titik. Ya, ya kadang-kadang sholat, cuma kalau sholat berjamaah itu dua orang mungkin tidak pernah. Karena itu di zamannya Nabi itu yang nggak hadir sholat berjamaah itu dohir jelas kemunafikannya ciri ningunu jadi sahabat itu kuabe sergap berjamaah ke masjid nggak ngenteni Jumat dok pol setiap hari pol setiap waktu pol itu masjid selamat sampai duduk sahabat lek sampean sahabat jadi munafik api. kenapa jarang berjamaah sebab di masjid Selamat kulo kali sampean itu sahabat ini. Gak ono sahabat model begini nih. Sahabat itu rajin sholat lima waktu. Pol masjid tadi itu setiap waktunya. Yang meninggalkan berjamaah jelas kemunafikannya. Itu zaman dahulu. Zaman dahulu itu begitu. Hah? Wagala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man tawaddaa siapa orang berwudu siman fa asbaghal wudu'a maka menyempurnakan dia wudunya sempurna wudunya saat sunah-sunai thumma masya ila salatin kemudian dia berangkat berjalan menuju salat maktubatin salat yang wajib berjamaah di masjid Fasallah maka dia mensolati itu solat yang wajib ma'al imam bersama imam hufiro maka mengampuni Allah maka diampuni oleh Allah lahu bagi siman dan buhu dosanya dia eh, nak dosa lah baik pangeran gimana yo sepuro sembahyang lima waktu di sepuro Allah sama Allah swt begitu Risalah yang ketiga selesai. Jadi di sini ditekankan sholat berjamaah pada umumnya cuma khususnya sholat isya sama sholat subuh itu banyak yang meninggalkan berjamaah kalau sholat isya itu ngentengkan karena waktunya panjang sengko aewi sengko aewi sengko aewi sengko awis turu moro-moro subuh aduh ketelatan subuh itu telat kok nanti nih ngenteng no itu Wah, bukan telat kalau begitu lah kalau subuh kainan turu tangi jam lima, kurang seberapa jam guys tangi jam wolu lah itu bukan berarti keturun saya duduk keturun kon turu temenan turu temenan nek ngono iku nah karena itu jangan ditinggalkan berjamaah hati hati yang nek perlu sedia beker jam setengah papat kring tangi udah wudhu sol siap-siap tahajud berangkat ke masjid hebat seperti tadi itu ceritanya waduh beb udah ada beker nggak bangun saya setiano kentongan tung tung tung tung enggak tangi masih bibaduk nggak bangun bom waktu you know sisan sak ajur sak wonge wis nah, karena itu ayo kita betul-betul memanfaatkan eh, sholat ini untuk melebur dosa kita untuk mendapatkan derajat di sisi Allah dan untuk memperbanyak paha. tadi itu dikatakan apa kepingin selamat ada di kiamat menghadap kepada Allah dalam keadaan is Islam. Ada satu ayat Al-Qur'an Allah berbunyi gini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak memberikan manfaat malun harta wala banun dan anak turunan manfaat anak turunan masih turunannya jenderal, turunannya presiden, tidak manfaat hari itu. Kalau di dunia, masya Allah, anak presiden yo ya dikawal, anaknya raja, oh, tinggalnya di istana, manfaat dari turunan ini raja, manfaat dari turunannya presiden, harta juga begitu, harta manfaat Yomalayan faumalun Hari tidak memberikan manfaat harta. Nanti di kiamat ini. tuhnya tidak ada manfaatnya sudah. walabanun turunan tidak ada manfaatnya. Illa kecuali man atallaha orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim dengan hati selah selamat. Sebagian orang menyatakan nasab itu kau nak manfaatin pakai ayat ini keliru mas kalau nasabnya orang yang beriman itu onok manfaati hartanya orang yang beriman ada manfaatnya yang dimaksud di sini hartanya orang kafir dan nasabnya orang kafir tidak ada manfaat. Manfaat. Dengarkan ayat ini berbunyi. Yaumalayan fa'umalun. Hari tidak memberikan manfaat harta wala banun dan anak turunan illa kecuali memberikan manfaat itu harta dan anak turunan man ata bigol bin salim orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat dari kufur, selamat daripada syirik, selamat daripada penyakit hati, turunane manfaat, hartanya manfaat. Wong kafir sedekah, wong kafir sosial, ndak manfaat hartanya kalau dia menghadap Allah dengan kafir. Orang mukmin sedekah, orang mukmin sosial, mati dalam keadaan Islam, menghadap kepada Allah dalam keadaan Islam, manfaat hartanya. Orang kafir, bapak eh ahli ke masjid, bapak eh orang soleh, bapak eh nabi kalau perlu. Tapi anaknya kafir, enggak manfaat nasab itu enggak manfaat. Tapi kalau memang anaknya orang soleh, anaknya orang yang baik, anaknya nabi turunin nih kancing nabi, kalau dia tetap beriman mati dalam keadaan beriman, manfaat nasabi. Ngono artinya ayat itu. Itu artinya ayat. Nah, karena itu ojo no ayat karena kedengkian. Kok manfaat iku nasape no kiamat? Siapa wara manfaat asal dipertahankan dengan imannya. Asal dipertahankan dengan iman imannya manfaat keliru ayat itu kalau diartikan begitu lihat itu illa man atallah bigal bin salim fayanfa imam maluhu wa nasabuhu begitu Hah? Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita wis untuk modal ini ya. Sampean sudah jadi orang is Islam. Sampean sudah jadi orang beri beriman. Dengan sholat lima waktu ini ayo kita benar-benar bentengi iman kita laksanakan dengan berjamaah yohiku sing memperkuat Islammu sampai menghadap kepada Allah membawa is Islam lah ketika kamu menghadap Allah dengan membawa Islam sholatnya bagus turunan ibong soleh akan manfaat jadi turunan mereka kalau dia tadi itu beramal soleh maka akan manfaat bagi dia lek lepas imane masih kon tahu bangun masjid sewu mati kafir ndak manfaat itu semuanya walaupun kamu tadi itu bin kutub bin kutub sampai nabi kalau matinya kafir ndak manfaat itu nasabnya tapi kalau dia jadi orang baik manfaat eh manfaat nantinya mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang baik amin Allahumma amin